بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعا الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم saudaraku seiman إن رحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat taufik dan hidayah terutama sehingga kita bisa mengisi umur kita, manfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama ayu ikhwah adalah ibadah sunnah yang paling dicintai Allah di zaman fitnah. Al Imam Ahmad rahimallahu taala ditanya, ibadah sunnah apakah yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang muslim di zaman yang penuh dengan fitnah? Beliau menjawab, ibadah menuntut ilmu agama. Lalu beliau menjelaskan alasannya bahwa afdhalu ibadat nawafil bahwa ibadah sunnah yang paling afdal dikerjakan oleh seorang muslim di zaman fitnah adalah menuntut ilmu agama karena tahajud puasa sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri Sedangkan ibadah menuntut ilmu agama manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain. Wan fi muta'addiyah. Wan fihi yakunu muta'addiyah. Di manfaat menuntut ilmu itu adalah luas. Jadi bukan hanya kita yang bisa merasakan, bahkan anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, kerabatan handai tolan dan semua orang-orang yang di sekitar kita juga dapat merasakan manfaat ilmu itu. Para jemaah, saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang Jangan menjadi mantan orang saleh. Temanya memang cukup menarik dan ada beberapa sisi dan pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama, ayo ikutul kiram yaitu Bagaimana agar kita tetap soleh? Bagaimana agar kita tetap baik sampai akhir hayat kita? Bagaimana kesolehan kita tetap terjaga, kebaikan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Untuk menjaga kesolehan itu bukan perkara yang mudah. Karena manusia hidup dengan dua, dengan jasmani dan rohani. Tapi yang paling menentukan hidup manusia adalah rohani atau hati. Sedangkan hati manusia disebut dengan kolbun. Kolbun yaitu diambil kata qalaba yaitu berubah-rubah. Qalaba itu membalik. Jadi kolbun, hati ini disebut dengan kolbun karena dia mudah sekali berubah. Mudah sekali berubah. Perhatikan, begitu bahayanya hati, begitu pentingnya hati, begitu cepatnya hati berubah. Jadi sekarang kita cinta kebaikan. Kita mencintai kebenaran. Kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu menit ke depan belum tentu kita beradab dalam keadaan yang sama. Sekarang kita seperti itu, belum tentu besok hati kita seperti apa yang kita alami sekarang. Perhatikan, berkata seorang ulama Syekh Saleh Ali Syekh, Hafidullah Ta'ala, beliau mengatakan, hati-hati ayu ikhwah, al-qalb. Allah Azza wa Jal menyebut jiwa kita kolbun. Kenapa dikatakan kolbu disebut dengan kolbun? Li'annahu yang qalibu sari'a. Wa akfaru syai'in. Wa akfaru syai'in yang qalibu fihi. Fihi al-qalbu qawlul qalbi wa amal qalb. Hati ini disebut kolbun. Karena hati ini cepat sekali berubah. Tidak ada yang jamin. Makanya tidak heran ayuhal ikhwatul kiram. Terungkap rahasia mengapa Rasul sampai mengemis kepada Allah. Hingga Nabi saw memohon kepada Allah azza wa Jal dengan doa yang sangat khusyuk. Seraya beliau berdoa, ya al qulub. Lihat Rasulullah SAW tidak punya dosa bersih dari dosa, tapi beliau berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kalau itu Rasulullah, fahada nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa bina wa nahnu aula bihadad doa. Kalau itu Rasulullah, Doanya seperti itu. Beliau berdoa. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Padahal ayu alikutul kiram yang sangat ya sangat besar pengaruhnya dalam merubah hati adalah dosa. Hati saja tanpa dosa dia berubah-ubah. Berubah-ubah apalagi didukung oleh dosa, ditambah dengan dosa, lebih cepat dia. Kalau berubahnya lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau berubahnya malah tambah buruk, tambah rusak. Nauzubillah min dzalik ayyuhal ikhwatul kiram. Nasallallahu salamul afiyah. Lalu beliau mengatakan apa? Yang paling banyak berubah dari hati perkataannya dan amalannya. Wa qalbi li anna hadhihi mabnaha 'ala al-ilm wal 'amal. Dan lihat amalan hati dan ucapan hati dan keduanya tersebut landasannya adalah ilmu dan amal. Landasannya adalah ilmu dan amal. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia atau seorang muslim, hamba Allah yang sempurna adalah yang akan dijaga oleh Allah hatinya yaitu yang selalu mengisi umurnya dengan tiga perkara. Karena orang yang baik adalah orang yang baik hatinya. Orang yang akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan dan kesolehannya. Adalah orang yang Allah jaga hatinya. Hatilah yang menentukan baik buruknya perbuatan kita. Hatilah yang menentukan baik buruknya apa yang kita kerjakan oleh anggota badan kita. Karena dia adalah pimpinan, komandan. Sedangkan seluruh anggota badan adalah anak buah dan prajuritnya. Ayuhal ikhtul kiram. Rahimullah. Kata Ibnu Qayyim Allah yang menyempurnakan hidup manusia dan menjaga kesolehan serta kesempurnaan hidupnya. Yang pertama ilmu. Ilmu dimaksud adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah dan itu disebut dengan zikir. Zikir. Jadi ilmu adalah zikir. Makanya dikir kata Ibnu Qayyim bukan hanya dikir lisan. Bukan hanya kita mengatakan subhanallah. Bukan hanya mengatakan alhamdulillah. Laisa dzikru huwa dzikrul lisan, bukan dikir hanya sekedar dikir lisan. Tapi dikir yang dimaksud oleh Allah ketika Allah katakan fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, eh zikrul qalb, zikir hati. Dikir, Siapa orang yang paling berdikir? Orang yang paling berilmu. Siapa orang yang paling berilmu? Orang yang paling mengenal Allah. Jadi zikir yang maksud adalah dikru, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu ahkami. Jadi zikir yang maksud adalah mengenal Allah dan mengetahui hukum Allah. Mana yang Allah perintahkan? Mana yang Allah larang? Jadi itu dikir. Makanya ayuhal ikhtul kiram, orang yang paling mengenal Allah dan hukumnya disebut dengan ahli dikir. Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala menyebut ulama sebagai ahli dikir. Pas'alu ahla dikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahli dikir jika kalian tidak tahu. Berarti orang yang paling bertiga kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah dan mengenal hukum Allah. Jalla wa'ala. Majlis ilmu disebut dengan majlis zikir. Dan Rasulullah SAW mengabarkan maukah kalian ingin mengetahui taman surga? Siapakah yang mau berada di taman surga? Lalu ditanya, ya Rasulullah, ma huwa jannah, apa itu taman surga? Qala majalis zikir. Au zikir, yaitu majlis zikir. Kenapa? Karena di majelis zikir seperti ini kita di, apa membahas pembahasan yang membuat kita semakin mengenal Allah dan semakin mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayu ikhwatul kiram, yang kedua adalah amal. Yang kedua adalah amal. Yang menyempurnakan hidup kita, yang menjaga kesolehan adalah amal. Karena istiqomah tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan amal disebut dengan syukur. Syukur yaitu taat kepada Allah, beramal. Orang yang bersyukur adalah orang yang beramal. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ditanya perbedaan tahmid dengan syukur. Kata beliau, tahmid itu tahmid itu adalah memuji Allah dengan hati dan lisan. Itu tahmid. Ketika kita misalnya minum, kemudian kita bilang, Alhamdulillah. Itu tahmid. Tapi kita belum dianggap bersyukur kalau kita minum, lalu bertahmid, lalu muji Allah, belum bersyukur. Sampai kapan? Sampai kita beramal. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang beramal. Bertauhid kepada Allah. Menghindari syirik. Selalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, menghindari perkara-perkara yang baru dalam agama. Meninggalkan dosa, selalu taat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang beramal. Nah, untuk menjaga keutuhan dua ini, kata Ibn Qayyim, ilmu dan amal yaitu banyak bertobat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak punya dosa, tapi kenapa beliau banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dosa tapi beliau justru banyak bertobat kepada Allah. Satu hari bertobat bisa seratus kali. Satu hari beristighfar bisa seratus atau tujuh puluh kali. Apa yang mendorong beliau banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah? Beliau tidak punya dosa. Yang berhak, yang wajib untuk bertobat istighfar kita. Beliau bertobat begitu banyak. Inilah astagfirullah fil yaumi atamara. Saya beristighfar kepada Allah satu hari seratus. Saya bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala satu hari tujuh puluh kali. tujuh puluh satu kali sudah cukup bagi Rasul. Bahkan beliau tidak bertobat. Tobat dari mana? Taubat dari apa beliau? Beliau tidak punya dosa. Rasulullah SAW maksum. Menurut pendapat jumhur ulama maksum dari dosa besar. Tidak terjaga dosa kecil. Tapi ketika Rasulullah SAW melakukan dosa kecil, langsung atau segera Allah ingatkan. Segera Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya agar segera kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa kecil tersebut. Ada beberapa peristiwa di mana Rasulullah SAW melakukan suatu kesalahan kecil. Baik apa? Apa pendorong? Apa yang membuat beliau banyak bertobat? Apa alasannya? Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjaga dua ilmu dan amal. Agar Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita. Agar Allah senantiasa menjaga amal kita menjaga zikir dan syukur kita kepada Allah. Makanya banyak bertobat. Jadi ucapan kita, waktu amalan-amalan iseng kita, amal-amalan santai kita adalah astagfirullah, astagfirullah. Bukan sekedar hanya minta ampun, tapi agar Allah menjaga ilmu kita di dalam hati dan mendorong kita untuk selalu mengamalkan ilmu kita, itulah manfaat taubat istighfar. Itulah manfaat taubat istighfar. Ayo alaihi kiram rahimullah. Ya, kita kembali perkataan kepada perkataan Syekh Saleh al Kata beliau, "Anna hadhihi mabnah 'alal ilm." Karena perkataan dan amalan hati landasannya adalah ilmu dan amal. Wal ilmu yanfa' wa yadhhab. Ingat, ilmu itu bisa datang dan bisa pergi. Bisa datang. Kita ingat akhirat. Kita merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat mati, itu ilmu datang. Kita ingat, kita takut adab neraka. Kita takut mati, bagaimana kalau kita sudah mati? Ah, bagaimana keadaan kita? Apakah kita mendapatkan nikmat atau akan mendapatkan adab kubur? Bagaimana Allah kita ingat padang mahsyar, Yauma mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing, tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Dihisab kita oleh Allah sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa berkelit, kita tidak bisa membantah. Semuanya akan Allah pertontonkan seluruh amal yang kita kerjakan selama dunia. Ya, ya, wa ya, Dia akan datang, terkadang hilang. Namun ma'asyar muslimin. Yang lebih menjadikan umumnya dari kita, kaum muslimin adalah lebih sering kehilangan ilmu daripada kedatangan ilmu. Lebih sering lupa. Lupa kepada Allah, lupa akhirat. Lebih sering lupa bahwa kita akan pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Kita sering lupa bahwa dunia kita, kehidupan dunia kita yang menentukan, yang menentukan nasib kita di akhirat, kehidupan dunia. 70 tahun kita, 60 tahun kita atau 100 tahun kita yang menentukan nasib kita di alam barzah. Karena di alam barzah tidak ada taubat. Apalagi di akhirat. Umur kita lah yang Allah berikan jatah di dunia, itulah yang menentukan nasib kita. Beliau mengatakan, "Wa kullama taraka syai'an minal ilm." Semakin kita meninggalkan ilmu, kullama athara dzalika fil qalb. Semakin kita meninggalkan ilmu, maka akan semakin membekas di hati. Jadi yang menjaga hati ilmu bukan harta kita. Bukan dunia kira tapi ilmu. Fa'idha taraka masail ilal aqidah Apalagi ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Semakin dia tidak peduli tentang Allah. Tentang iman kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. Azara dhalika ala aqidatul qalb. Maka hati ini akan mudah akan mudah berubah dan akan semakin tidak jelas arahnya. Di mana dia akan mudah berubah. Kalau berubahnya ke arah yang lebih baik, Alhamdulillah. Tapi berubahnya ayu ikhutul kiram. Justru berubahnya menjadi lebih lebih buruk. Bahkan lebih rusak. Pernahkah ayu ikhutul kiram? Pernahkah antum mendengar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Dan ketika mereka ziak zaik yaitu tidak beramal setelah berilmu azaghallah semakin Allah jauhkan dia dari hidayah jadi ketika dia meninggalkan ilmu apakah dengan tidak mengamalkan ilmunya atau tidak memberikan manfaat sama sekali kepada ilmunya, azaqallahu qulubahum sehingga Allah semakin jauhkan dia dari hidayah. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, "Athara dzalika 'ala al-qalb imma bi ilm." Apakah dengan berkurangnya ilmu kita? Berkurangnya ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza lahu athar fil yaqin jadi semakin lemah ilmu kita di dalam hati yang bersemayam di dalam hati, maka semakin lemah keyakinan kita kepada Allah. Jadi untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah, kita harus mampu meningkatkan ilmu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidatul haq dan semakin ragu kita terhadap kebenaran. Semakin ragu di mana kita hanya yakin terhadap sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang. Ngapain mikirin Ngapain terlalu ngotot mikirkan akhirat? Udahlah, nantilah kita masih di dunia. Dia rela mengorbankan akidahnya, dia rela mengorbankan ag agamanya demi jabatan, demi wanita. Demi dunia dia korbankan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan. Dia tidak memiliki keyakinan yang kuat sehingga mudah goyah. Siapakah orang yang mudah tergoda oleh fitnah dunia? Yang mudah terkena fitnah dunia? yaitu seorang muslim yang tidak memiliki keyakinan yang tidak memiliki keteguhan hati kita butuh ayo siapa di antara kita yang mungkin penampilannya islami jenggotnya panjang tapi kalau udah kenal uang kalau udah ketemu duit afwan saya pakai dulu ya siapa di antara kita yang sudah ngaji ketika berhadapan dengan fitnah wanita wal iyadzubillah Siapa yang kuat dari kita laki-laki yang bisa tahan menghadapi fitnah wanita? Banyak yang tidak kuat. Siapa di antara kita yang mungkin setiap hari menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Yang mengklaim diri kita takut pada Allah ketika berhadapan dengan jabatan. Kita korbankan agama kita. Orang yang baik, muslim yang sejati adalah muslim yang memiliki keteguhan hati. Teguh. Teguh, godaan banyak sekarang. Luar biasa. Sangat banyak godaannya ayo ikhwatul kiram. Kita semua butuh uang. Kita semua butuh wanita. Wanita pun butuh pria. Kita semua menginginkan dunia. Tapi kalau kita mengorbankan agama, untuk apa? Karena kalau kita mengorbankan agama, berarti kita mengorbankan Allah kita. Kita harus punya pendirian. Kita harus punya keteguhan hati. Ayo, ikhwatul kiram. Di situ akan terasa, akan terasa kelezatan iman. Ketika kita mampu teguh mampu memiliki pendirian yang kuat, tidak berubah, tidak goyah menghadapi godaan-godaan yang membuat kita harus mengorbankan agama, tapi kita bertahan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita lezatnya manisnya iman. Kelezatan manisnya iman ayo ikhwah. Jadi Pak Asyam Muslimin rahimahnya rahimahullah, Ketika hati lemah Ya, ketika hati melemah, maka akan lemah keyakinan dan keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kata beliau, au uthira bi wujudi syubha ma'a hadamil ilm au dha'fal ma'adamil ilm wa dha'fal ilm. Atau hati ini menjadi lemah, mudah berubah plain plan, Ya, mudah goyah. Ya, tidak kuat pendiriannya. Kenapa? Karena hati kita terkena syubhat. Hati kita terkena syubhat. Para jemaah. Untuk lebih menguatkan teori ini, kita beri contoh. Kita beri contoh kisah konkret, kisah nyata. Di Jakarta ada seorang ustadz yang awalnya dia bayangkan banyak para pemuda yang bisa mengenal sunnah dengan izin Allah. Kemudian berkat dakwahnya beliau. Luar biasa. Selalu begitu tingginya semangat beliau sampai ba'da subuh kajian. Ba'da maghrib kajian. Setiap hari. Kalau hari libur, terutama hari Sabtu dan Ahad, ba'da subuh, jam 9, ba'da maghrib, diterus sampai jam sampai jam 12 malam. Diterus dikasih ilmu anak-anak muda, terus subhanallah. Mereka jadi semangat mengenal sunnah. Terbuka hati mereka, Alhamdulillah. Bahkan beliau Begitu lantang menyerukan dakwah sunnah, dakwah sunnah, dakwah mulia, dakwah sunnah, dakwah yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah, yang dapat membuat kita mendapatkan ridha Allah. Luar biasa. Banyak kebaikan dan jasa beliau. Tapi apa? Manusia. Dia tidak dibilang manusia kalau tidak kuat hatinya. Jangan sombong kita. Oh sekarang saya Alhamdulillah Ustaz, saya sudah ngaji. Jangan. Kita tidak tahu keadaan kita besok. Kita tidak tahu keadaan hati kita. Subhanallah wal billah. Ustaz tersebut setelah menyampaikan dakwah sunnah di mana-mana, di kampus memberikan seminar, di kajian-kajian, di musola-musola. Sekarang beliau seorang seorang yang aktif dalam berpolitik. Dia tinggalkan dakwah. Dia rapikan jenggot. Sudah tidak ada lagi aroma agama. Kaget kita. Setiap bahkan terakhir kemarin mencalonkan dia jadi caleg. Fotonya di mana-mana dari partai. Tahun lalu dia mencalonkan, gak gagal. Berikutnya caleg lagi gagal lagi sekarang sama sekali. La taklim, tidak pernah taklim, tidak pernah dakwah. Bahkan beliau mengatakan, udahlah, kita tidak tidak usah merasa paling benar sendiri. Yang tadinya beliau mengatakan berkobar semangatnya. Yuk kita kembali kepada Islamnya Rasulullah. Sekarang ayo ikhwah. Sampai sampai ada jadi istrinya itu dia dia menikah dengan seorang akhwat Dikasih oleh kakaknya karena kakaknya alhamdulillah bisa mengenal sunnah melalui beliau. Akhirnya begitu kagumnya sampai dikasih adiknya. Sekarang malah sedih kakaknya, kakak iparnya. Ya Allah saya menyesal, kenapa saya kasih adik saya ke dia? Kenapa? Karena sudah nggak nyambung. Bicara agama, udahlah nggak usah bicara agama. Bosan saya. Kau salah. Saya dari dulu dakwah tapi nggak pernah seneng, nggak pernah bahagia, nggak pernah kaya saya. Sudahlah, nggak usah bicara agama lah. Kita hargai masing-masing saja. Ini contoh anak iwal ikhutil kiram. Orang yang semangat dakwanya, sangat mencintai agama, berupa. Padahal belum belum berumur, belum masih muda. Lingkungan lingkungan yang sangat mendukung untuk selalu mencintai kebenaran, sangat kuat. Tapi kenapa dia berubah? Ada apa ini? Ada apa? Bahkan beliau yang tadinya dekat dengan saya, sangat dekat sekali. Bahkan beliau mengatakan sangat begitu dekatnya. Beliau berkata pada murid-muridnya, tolong jaga Ustadz. Kalau ada yang macam-macam, gebugin kata dia. Kawal beliau. Saya kemanapun dikawal oleh muridnya. Saya bilang, saya nggak perlu pengawalan, saya nggak perlu. Enggak, Ustadz harus dikawal. Kalau muji saya, wow berlebihan. Saya bilang, jangan. Saya ini tidak pandai menjaga hati. Saya ini adalah orang yang tidak siap dipuji. Saya lebih siap dihina karena dengan kita dihina kita akan lebih meningkatkan amal. Tapi kalau dipuji lebih, banyak, lebih banyak orang kalau dipuji akan berhenti ber beramal kalau nanti dicela. Sekarang kalau ketemu tidak pernah mau berpapasan, ketemu kabur. Seakan-akan kita tidak pernah kenal. Saya bilang ya Allah, Ya muqallibal qulub, habib qalbi ala dinik ya Allah. Saya nggak mau seperti beliau, saya nggak mau seperti orang-orang yang sampai terakhir, keadaan terakhirnya adalah berubah, tidak lagi. Tidak lagi menyampaikan kebenaran, tidak lagi menyampaikan pentingnya petunjuk Rasulullah SAW. Lihat hati, hati ayu alikotul kiram. Siapa yang tahan dari godaan wanita? Siapa yang kuat menahan fitnah wanita? Siapa yang tahan menahan fitnah jabatan? Siapa? Kemarin di Singapura, Ikhwan kita bercerita. Ada ustadz. Teman kita. Dia pulang dari Madinah. Dia pengen merubah. Dia masuk. Apa tuh? Mu'is ya? Masuk. Dia ingin merubah. Ternyata ustadz malah dia yang merubah, Mas Allah Yang benar Iya Ustaz, sambil kita naik dari airport, naik kereta itu dari yang ngantar kita dari terminal ke terminal. Sekarang malah dia berubah. Terus gimana kegiatannya? Ya sudah, begitu saja. Dapat duit, ya, dapat uang, ya sudah dia pasti tidak pernah lagi nyinggung tentang dakwah yang benar, dakwah yang hak, nggak pernah. Fulus, yuhyin nufus. Fulus bikin hati ini tenang. Nggak ada fulus, manfus. Kalau sudah mampus, diinfus. Allah mesta. Fitnah dunia ya khotil kiram. Antum bisa mengatakan amin. Iya betul Ustaz, kalau nanti di lapangan. Mungkin sekarang kelihatannya duitnya masih dikit, masih dikit kayaknya, masih receh. Nanti kalau sudah miliar, kalau wanita sudah empat, istri empat, kurang kita. Kalau rumah sudah mewah, mobil sudah mewah, Allahul musta'an. Siapa yang kuat menahan godaan dunia ya wal ikhwan? Lihat. Lalu beliau mengatakan apa? Wasyaitanu afrah ma yakunu minal insan ayataghayyar qalbuh li'annahu idza taghayyar qalbuh fa innal jawariha tataghayyar. Yang paling membahagiakan syaitan yang paling mengembirakan syaitan ketika hati manusia berubah. Jadi target syaitan adalah gimana manusia hatinya itu berubah untuk menjadi buruk. Berubah menjadi lebih buruk itulah yang paling membahagiakan syaitan. Karena kalau sudah berubah hatinya, maka berubah perbuatannya. Matanya tidak lagi cinta melihat kebaikan, tangannya, kakinya, semuanya karena hatinya sudah berubah. Karena perubahan hati mempengaruhi kepada terhadap perubahan perubahan amal, perubahan anggota tubuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb." Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging akan baik seluruh anggota tubuh. Jika rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh, yaitu Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Dan rusaknya hati alih ikhwatul kiram disebabkan karena syubhat dan syahwat. Kapan syubhat dan syahwat semakin leluasa memporak-porandakan ya apa yang telah tertata di hati, di, di, diacak-acak. Semuanya cinta kita kepada Allah hancur, berantakan, Takut kita kepada Allah berantakan. Sudah tidak ada lagi rasa takut, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Semua rukun ibadah kita, cinta, takut, dan mengharap kepada Allah. Jadi hancur, berantakan. Hancur berkeping-keping. Apa? Dihancurkan oleh syubhat dan syahwat. Kapan mereka berdua leluasa mengacak-ngacak ibadah kita kepada Allah yang sudah rapi, tertata, tiang-tiang ibadah yang ada di hati kita. Diruntuhkan rukun ibadah kita dalam hati. Ketika kita bodoh. Ketika ilmu kita tidak kita hayati. Jadi kalau kita ingin menjaga hati kita, jadilah kita orang yang berilmu dan senantiasa menghayati ilmu. Seperti yang saya sampaikan semalam, bahwa yang mengantarkan kita dari ilmu kepada amal apa? Apa? Penghayatan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal ikhwah. Kemudian kita bahas tentang orang saleh. Siapakah yang disebut dengan orang saleh? Syekh Muhammad bin Saleh Taimi rahimallahu beliau mengatakan, orang yang saleh adalah orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Kalau hanya baik di mata Allah tapi tidak baik di mata manusia, dia belum disebut soleh. Misalnya, dia beriman kepada Allah. Dia rajin sholat. Dia rajin menjalankan ibadah. Rajin mengaji. Tapi kalau punya hutang tidak bayar. Kasar terhadap istrinya. Kalau marah, pak! Kamu ini perempuan tidak punya akal kamu sangat kasar dan mudah membolimi istrinya. Kita bilang dia tidak soleh. Tapi Ustaz jenggotnya panjang, mau jenggot satu meter. Karena orang soleh bukannya baik di mata Allah, dia ngaji khusyuk, tapi sama istrinya, tetapi dia selalu ribut dengan tetangga, tidak pernah bersosial, terkenal dengan kekakuannya, terkenal dengan buruk akhlaknya, tidak pernah ber ber, bersosial, tidak pernah membaur. Kaku dia, keras dia. Kita bilang dia bukan orang soleh. Tapi Ustaz kalau sholat, Allah Akbar. Walaupun dia sholat sam, sam walaupun dia sholat dengan menangis darah sekalipun dia belum dibilang soleh. Sampai dia menjadi orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Demikian pula sebaliknya kata si Utsaimin. Dia baik di mata manusia. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah. Muamalahnya baik, jujur, amanah. Tapi dia tidak pernah sholat. Ada orang begitu? Banyak. Dia tidak pernah sholat. Ya, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Tapi baik. Kata-katanya baik. Tidak kasar, sopan, santun, lembut. Lembut sekali dia. Tapi dia tidak pernah mau sholat. Kita bilang orang soleh? Lah, soleh itu adalah orang yang baik di mata Allah. Dengan iman. Dan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baik di mata manusia. Dengan selalu menunaikan hak makhluk. Itulah orang soleh. Apa yang membuat dia soleh? untuk Allah dan manusia? Iman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka yu'minu billahi wal akhir falyu'dhi jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Lihat, berkata yang baik atau diam. Jadi mengendalikan lisan kita hati. Hati yang dipenuhi oleh iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaknya dia tidak ribut, tidak bermasalah, tidak mendolimi, tidak mengganggu tetangganya. Lihat, perilaku kita, hubungan kita dengan tetangga, baik buruknya ditentukan oleh iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana besar perhatian kita terhadap hak Allah ditentukan oleh iman lihat Rasulullah sallam. Beliau sallallahu sallam bersabda kepada kepada kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tentramkan jiwaku dengan salat." Rasulullah SAW bersabda apa? Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa watib wa ju'ilat qurrata'aini fi salat. Yang sangat aku sukai di dunia dua. Yang sangat aku sukai di dunia dua, parfum dan wanita. Siapa yang seleranya sama dengan Rasul di sini? Oh enggak Ustaz, saya cukup. Saya enggak begitu suka dengan wanita. Saya bahkan lebih suka menduda kata dia. Sayang, orang seperti itu seleranya rendah. Rasulullah mengatakan yang sangat aku sukai di dunia adalah wanita. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seorang laki-laki kalau dia belum menikah, dia tidak akan bisa memiliki agama yang sempurna. Agamanya baru separuh. Kapan dia bisa menyempurnakan agamanya? Sampai dia menikah. Cobain rasain. Kalau kita sudah menikah, ya Allah benar Ustaz nyesel saya. Siapa yang tidak menyesal kalau sudah menikah? Semuanya menyesal. Menyesal dalam arti kenapa tidak dari dulu saya menikah gitu. Kenapa? Karena kita lebih lebih lebih bisa menjaga kehormatan, bisa lebih menundukkan pandangan. Banyak manfaat nikah. Kemudian ayu alikhwah, parfum. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat suka parfum. Bahkan parfum salah satu hal yang tidak boleh kita tolak kalau dikasih orang. Kalau ada orang memberi parfum, ambil. Walaupun gak enak. Ambil. Kalau gak cocok, kasih ke yang lain. Ya, karena sering kali kadang-kadang orang ngasih parfum. Ah, baunya apa ini? Kayak minyak nyong-nyong ini. Tapi ambil gak apa-apa. Karena salah satu hal yang tidak ya tidak layak untuk ditolak pemberiannya adalah parfum. Tapi beliau mengatakan apa? Yang aku sukai wanita dan parfum. Lihat kata Rasulullah. Waju'ilat kurroto aini salah. Tapi yang menyegarkan mata dan menghibur hatiku salat. Kenapa beliau sangat terhibur oleh sholat? Padahal beliau punya istri yang banyak. Beliau beliau suka wanita, beliau suka parfum, beliau dikasih parfum, alhamdulillah. Tapi beliau lebih berbahagia dengan sholat. Karena iman. Beliau membutuhkan sholat. Karena beliau punya iman sehingga beliau membesi, menganggap sholat itu kebutuhan saya, kenikmatan, kelezatan. Bukan beban. Bukan kewajiban, tapi sholat kebutuhan kebutuhan, imanlah. Yang membuat kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Jadilah kita orang yang butuhkan Allah. Jangan menjalankan ibadah karena kewajiban. Jalankan ibadah karena kebutuhan kepada, kepada Allah. Karena kita ayuhal ikutul kiram. Memerlukan Allah. Kita kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan yang menjadikan salat ibadah seluruh ibadah adalah kebutuhan kita kepada Allah, adalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan selalu jaga hati kita. Ayo ikhwah. Tahukah Anda bahwa kebahagiaan Allah berikan kepada kita ketika kita berada di atas kebaikan? Ketika kita berada di atas kebaikan, di atas kebenaran, Allah akan memberikan kebahagiaan. Silakan. Silakan kita berkomentar. Silakan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana rasanya di saat kita berada di pekerjaan, di toko, di kedai, di tempat kita bekerja di pabrik, silakan. Selama berjam-jam kita duduk di sana dengan rasanya, ya, dengan suasana rasa kenikmatan yang bisa kita rasakan ketika kita berada di majelis seperti ini. Mana yang lebih nikmat? Di sana atau di sini? Bagaimana suasana hati kita? Bagaimana rasanya hati kita? Kita berada di majelis yang cukup hanya satu jam, satu jam setengah. Dengan kita duduk di di tempat kerja kita, di kantor kita, selama berjam-jam, dari pagi sampai sore. Mana yang lebih nikmat? Berada di majelis. Ini menguatkan para jamaah bahwa ketika kita berada di atas kebenaran itu kenikmatan. Dunia nikmat, uang nikmat, tapi dia bukan kenikmatan yang sampai ke hati. Kebenaranlah kenikmatan yang sampai ke hati, kebenaran. Jadi kita semua maaf muslimin dituntut untuk selalu berada di atas kebenaran. Kita semua diminta oleh Allah berada di atas kebenaran agar kita bahagia. Tapi kebenaran yang tidak bersifat sesaat. Bukan kebenaran yang kita berada padanya dalam waktu yang singkat. Kalau hanya berada di kebenaran adalah di atas kebenaran, hanya dalam waktu yang sangat singkat, maka kebenaran, maka kelezatan, kenikmatan yang kita bisa kita rasakan hanya sedikit. Makanya sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Makanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya ini apa termasuk orang munafik atau bukan. Karena saya kalau bertemu Rasul, duduk bersama Rasul, saya ingat Allah, saya ingat akhirat, saya ingat mati. Nikmat rasanya duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, saya lupa akhirat. Lupa Allah, lupa akhirat. Jadi saya tidak bisa merasakan kenikmatan yang saya rasakan di saat saya duduk bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah saya munafik? Lalu hamdalah pun berangkat ke mencari, ingin mencari tahu, bertanya, kenapa hati saya seperti ini? Kalau saya duduk bersama Rasul, nikmat rasanya. Wallahi nikmat. Tapi kalau saya berkumpul dengan berkeluarga, bercengkrama dengan keluarga, kok saya kok nggak merasakan nikmat ya? Alhamdulillah beliau bertemu dengan Abu Bakar. Dia keluhkan apa yang dia sampaikan keluhannya kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Itu juga, itu juga saya alami. Kalau saya bertemu Rasul, berkumpul dengan Rasul, nikmat. Walaupun dia, beliau bicara hanya sedikit, tapi nikmatnya luar biasa. Di hati itu nikmat. Kalau saya meninggalkan Rasul berkumpul dengan keluarga, bergelut dengan dengan dengan kegiatan mengejar aktivitas dunia, Kenikmatannya nggak ada di sini, sedikit hanya sedikit saja. Tapi kenikmatan yang luar biasa ketika saya berada dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya pun tidak bisa, tidak tahu jawabannya. Lalu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh mereka berdua dan mereka pun menyampaikan keluhan mereka. Lalu kata Rasulullah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Bakar wa Hamdalah, wa Ya Abu Bakar Hamdalah, saatan saatan. Kadang-kadang manusia lupa, kadang-kadang manusia ingat. Tidak harus manusia itu selalu ingat Allah. Kalau manusia selalu ingat Allah, maka sama derajatnya dengan malaikat. Kalau kalian selalu ingat Allah, niscaya malaikat akan mengajak, mengajak kalian untuk berjabat tangan, berjabatan tangan dengan kalian. Karena kalian sama dengan malaikat. Tapi kita bukan malaikat. Kita kadang ingat Allah, kita kadang lupa kepada Allah. Tapi ketika kita lupa, segeralah kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat, dengan dikir dan sebagainya. Jadi para Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bukan malaikat yang kadang ingat Allah, kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita selalu berada di atas kebaikan, di atas kebenaran. Ayyuhal ikhwah, Allah Jalla wa ala hanya memberikan kita kebahagiaan melalui dua. Ketika manusia berada di atas kebenaran dan ketika manusia konsisten dan mempertahankan kebenaran itu sampai dia meninggal. Kebahagiaan hanya di situ. Lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al qaf ayat 13 sampai 14 Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah Allah" Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dan sungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Rabb kami adalah Allah. Lihat, Mengakui Allah adalah Rabb itu itu kebenaran dan itu kenikmatan. Tapi apa kata Allah? Kalau kenikmatan yang aku berikan terus menerus, continue, terus menerus akan kau rasakan dan kau nikmati, maka kalian harus apa? Konsisten. Thumastaqamu. Kemudian konsisten dengan kebenaran tersebut.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 Kebenaran bukan beban. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan dalil. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran adalah segala hal yang sesuai dengan dalil, segala hal yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu kebenaran. Jadi pastikan diri kita di atas contoh, di atas tuntunan Nabi. Maka Allah akan bahagiakan kita. Jaga keselarasan amalan kita. Apakah itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Sesuai dengan contoh Rasul. Maka Allah akan selalu memberikan kebahagiaan sampai kita wafat. Lihat, kebahagiaan hanya Allah berikan ketika kita berada di atas kebenaran, di atas perkara yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan Allah akan sempurnakan kebahagiaan ketika kita menjaga kebenaran itu, kebenaran ini sampai akhir hayat kita. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua mungkin hafal ayat ini. Karena ini ayat yang kita sering dengar ketika seorang menyampaikan khutbatul hajah. Mungkin sebagian besar dari kita atau bahkan semua semua kita semua adalah orang-orang yang hafal ayat ini. Tapi mungkin tidak semua dari kita berhasil merenungi ayat ini. Lihat apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang iman beriman? Karena yang perhatian terhadap apa yang membahagiakan, yang perhatian terhadap kebenaran hanya orang yang beriman. Ketika dia tidak punya iman atau lemah imannya, dia tidak peduli dengan apa yang membuatnya dapat merasakan kenikmatan hati. Hanya orang yang beriman yang lebih memperhatikan jiwanya. Hanya orang yang beriman yang lebih memperhatikan kebahagiaan hatinya. Kalau orang yang lemah imannya, dia akan beli mobil, ganti mobil, beli bikin rumah lagi, perbagus rumah, dia beli tanah, dia beli kontrakan, dia beli apartemen, dia tidak kurang perhatikan hak kebahagiaan hatinya. Makanya Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, Seharusnya cukup sampai sini. Tapi Allah katakan apa? tuh kau tuqati. Apa maknanya kata Ibnu Katsir? Pastikan dirimu, pastikan. Bukan hanya sekedar ya saya di atas kebenaran, tidak. Karena kebenaran itu banyak. Hanya sebatas pengakuan atau benar-benar benar. tuh kau tuqati. Pastikan dirimu di atas kebenaran. Bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya pastikan. Karena ini zaman fitnah. Ada yang mengaku benar, ada yang paling benar. Mana yang benar? Artinya pastikan dirimu, kata Ibnu Kathir, bahwa kamu di atas contoh Rasul. Pastikan dirimu bahwa kamu adalah umat Rasulullah yang senantiasa beritiba, Jangan hanya mengaku umat Islam, jangan hanya mengaku umat Rasulullah. Kalau dalam beramal nyaris tidak pernah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Pastikan diri kita di atas itiba, ittiba, hakotukati. Lihat. Jadi yang membahagiakan kita adalah ketika kita berada di atas kebenaran, ketika kita berada di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu sudah bahagia, tapi belum sempurna. Mau aku berikan kebahagiaan yang sempurna? Mau? Sampai akhir hayat kita, lihat. Kalau sudah sempurna kebahagiaan, lihat. Antum pernah dengar? Ayat yang berbunyi, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Siapa yang Allah sambut kematiannya? Siapa yang Allah sambut perpindahannya, kepindahannya dari alam dunia ke alam kubur? Siapa? Mereka yang berada di kebenaran dan konsisten dengan kebenaran sampai akhir hayat. Itu yang Allah sambut. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa muslimun. Jaga kebenaran itu sampai akhir hayat. Makanya ayu ikhwah, la yuqala tuqal istiqamatu illa fi syai'in. Tidak dikatakan orang itu istiqamah sampai ada padanya dua. Karena hakikat istiqamah itu dua. Hakikat istiqamah kata ulama dua. Yang pertama, as ala tariqil haq. Ketika kita berjalan di atas jalan kebenaran, itu baru separuh istiqamah. Baru setengahnya, belum sempurna, belum seluruhnya. Asyur ala tariqil haq. Yang kedua, al-istimrar was-sabatu alaihi hatta al-mamat. Ya, separuh istiqomah yang lain adalah bertahan dengan kebenaran tersebut, berpegang teguh dengan kebenaran sampai akhir hayat baru sempurna istiqomah kita. Dan Allah Jalla wa ala pasti akan menyempurnakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan dunia yang dirasakan oleh orang berpegang teguh dengan kebenaran sampai akhir hayat akan bersambung dengan kebahagiaan akhirat. Akan bersambung dengan kebahagiaan akhirat. Dia masuk dalam kubur hanya menikmati nikmat kubur. Tinggal menikmati nikmat kubur. Dia dibangkitkan di padang masyar, tinggal menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan dia masuk dan dia di surga pun dan dia ketika dihisap hanya formal. Makanya kata Aisyah Allah ya, ya, ya kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah bukankah Allah mengatakan amman yuhasabu hisabu yasira fa sawfa yu'adzibu yu'adzabu 'adzaban barang siapa amman yuhasabu hisaban yasira fa sawfa siapa yang hafal Quran? Fa amman mana yang hafal? Fa amman yuhasabu hisabai yasira fa yanqalibu ila ahli masuro. Ada kata yasir. Ya. Ada kata yasir. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kok Allah mengatakan kata yasir? Hisap yang ringan, bukankah engkau mengatakan Ma min ahadin husiba illa udzib. Tidaklah seorang dihisap melainkan akan diadab. Kata Aisyah, ini bertolak belakang ya Rasulullah. Allah menyebut kata hisap yang ringan. Tapi engkau pernah menyampaikan hadis, tidaklah seorang dihisap melainkan akan diazab. Saya kurang paham. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah. Amal hisab al-yasir dalikal art. Adapun hisab yang ringan itu bukan hisab yang sungguhnya. Dia hanya art disodorkan, dipaparkan. Kamu ingat nggak? Oh hambaku ditutup. Ya Allah alihi akanafa ditutup. Tidak ada seorang pun yang melihat. Ya fulan, kamu ingat nggak kamu pernah tidak sholat? Ya fulan, kamu ingat nggak kamu pernah berbuat dosa? Ya ingat pada tanggal sekian. Ingat, betul ya Allah. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Hanya diingatkan. Apa kata Allah? Karena kamu adalah orang istiqomah. Secara umum kamu adalah orang istiqomah. Terlepas dari kesalahanmu satu, dua, tiga dan sebagainya. Maka hari ini aku tutup seluruh dosa-dosamu. Seluruh dosa-dosamu aku ampuni. Maka silakan kamu masuk ke dalam surga. Itu namanya arf. Siapa kayak orang yang hanya hanya diingatkan dosa-dosanya, tidak Allah hisap dengan sebenarnya hisap. Mereka yang selama di dunia istiqomah para jemaah. Orang yang sempurna bukan orang yang bersih dari dosa. Tapi orang yang sempurna adalah orang yang istiqomah. Siapa orang yang istiqomah? Orang yang berilmu, beramal dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita perhatikan ayo alikhwah. Dengan apa kita bisa istiqamah secara tafsil? Dengan apa kita bisa istiqamah? Bisa menjaga hati kita agar tetap konsisten dengan kebenaran sampai kita meninggal dunia. Yang pertama, bil faraid dengan selalu menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Jaga salat yang wajib, jaga. Jangan remehkan perkara wajib. Jaga tauhid, jaga sholat, jaga. Jaga semua perkara yang wajib, tolong dijaga. Tauhid, kewajiban pertama. Jauhkan syirik, jauhkan ria, hindari sum'ah, jauhkan ujub, semua yang melemahkan ikhlas kita kepada Allah. Jangan menganggap ah ria udah gak apa-apalah. Anggap besar semua yang melemahkan, menghancurkan ikhlas kita kepada Allah. Karena kalau kita meremehkan perkara yang wajib, maka kita akan menjadi orang yang sulit istiqomah. Jaga hal-hal yang wajib. Yang pertama tauhid, yang kedua sholat. Allah Jalla wa'ala menjadikan sholat bahkan penentu kebaikan. Allah bilang apa? Ada dua penentu kebaikan kamu. Ada dua penentu kebaikan. Kalau kita ingin terus baik sampai akhir hayat, jaga dua. Apa? Sholat dan sabar. Allah bilang apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah agar tetap dijaga hati kita tetap baik dengan apa? Dengan sholat dan sabar. Jadi sholat dan sabar adalah apa? Adalah pendorong kita, pendorong kita untuk tetap baik, untuk tetap berada di atas kebaikan, kebaikan. Jadi kunci kebaikan sholat dan sabar. Kemudian yang ketiga, tunaikan zakat. Laksanakan puasa Ramadan dengan baik sesuai dengan sunnah. Laksanakan haji dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya menjaga kewajiban yang lain adalah jihad, terutama jihad dengan ilmu, perangi kebodohan kita, berantas kebodohan kita. Karena jihad yang paling utama adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu tidak ada nilainya jihad dengan senjata. Tidak ada keutamaannya jihad dengan senjata kalau kita belum mampu menegakkan jihad dengan ilmu. Perangi kebodohan kita. Hilangkan kebodohan kita. Kenali diri kita akan Allah, akan agama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tegakkan amar nahi mungkar. Kalau kita melihat istri kita memakai pakaian yang kurang, yang tidak syar'i keluar rumah, kamu pulang. Tutup aurat kamu. Kalau kita melihat anak kita tidak sholat, nak sholat. Sholat untuk kebaikan kamu. Juga kebaikan orang tua kamu, ayah dan ibu. Setiap kita melihat kemungkaran, segera cegah. Ketika kita melihat ada ma'ruf yang ditinggal, yang diabaikan, segera ingatkan. Tegakkan Allah nahi mungkar. Jangan biarkan ada kemungkaran di dalam keluarga kita. Kemudian tunaikan hak makhluk. Kalau hutang dibayar, jadi orang yang misalnya, Ustadz, Masya Allah dia, orang yang rajin ngaji, tapi kalau Dikasih modal, dimakan modalnya. Kalau dikasih utang, tidak pernah bayar. Lihat aja nanti, nggak lama lagi nggak ngaji dia. Kenapa? Karena dia bermasalah, dia akan malu sendiri. Kalau dia orang yang tidak malu, pasti dia akan orang-orang akan akan menagih dia. Bahkan dia menghindar agar tidak ditagi, Ya, agar tidak diminta uangnya. Akhirnya dia tidak lagi apa? Tidak lagi bisa bertahan dengan dengan kebenarannya karena dia bermasalah tunaikan hak makhluk. Jangan pernah menghancurkan muamalah kita dengan makhluk. Karena itu akan merusak istiqomah. Jadi, kesimpulannya yualikotil ya karam dari apa yang saya sampaikan tadi tentang kewajiban. Tunaikan hak Allah dan, dan tunaikan hak Allah dan hambanya. Begitulah cara mewujudkan is, istiqamah. Kemudian yang berikutnya. Yang pertama wajib. Jaga yang wajib, perkara yang wajib. Yang kedua, jaga perkara-perkara sunnah. Karena sunnah menyempurnakan yang wajib. Menyempurnakan yang wajib. Tidak akan ada kesempurnaan pada wajib. Kecuali disempurnakan oleh yang sunnah. Sunnah. Jaga sholat sunnah. Sholat rawatibnya. Jaga puasa sunnah. Untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jaga semua sedekah. Banyak bersedekah. Walaupun sedekah tidak wajib. Perbanyak sedekah. Untuk menutupi kekurangan dan kesalahan kita dalam berzakat. Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga hindari maksiat. Istinabul muharramat, hindari semua perbuatan yang haram karena setiap kita meremehkan perkara yang haram, maka hati kita akan digrogoti oleh dosa kita sehingga kita sulit untuk istiqomah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Istanibu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wa iyyaki wa muhkiratud dzunub, Aisyah, jangan pernah kamu menganggap kecil dosa sekecil apapun itu. Kenapa kita tidak boleh menganggap kecil dosa? Karena dosa itu sangat menganjurkan istiqomah. Taib. Ali bin Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang tentang dosa bahwa dosa itu penghalang istiqomah, penghalang kebaikan hati. Sulit kita untuk baik kalau kita selalu berbuat dosa. Kata beliau, kalau kalau ada di antara kita yang bingung dosa apa yang yang kalau kita sudah kan dosa itu ada dosa yang utama, ada dosa yang cabang. Ada dosa pusat, ada jadi dosa itu punya cabang, punya ada pusatnya loh. Ya, apa dosa yang menentukan yang membuat kita melakukan dosa yang lain? Ada dosa yang utama, kata beliau. Perhatikan, usul maksiati salasa. Ya, dosa utama ada tiga. Jadi cikal bakal dosa dan maksiat itu tiga. Kalau kita, kalau kita ya ada pada diri kita tiga dosa utama ini, maka seluruh dosa sangat terbuka kita bisa jadi akan melakukan semua dosa. Tapi kalau kita bisa menghindari tiga dosa utama, sumber maksiat ini, insya Allah Allah akan jaga hati kita. Yang pertama, ta'alluqul qalbi biqairillah. Jadi cikal bakal dosa yang pertama adalah bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Lalu dia mengatakan apa? Bergantung kepada selain Allah, puncaknya syirik wa ghayatuhu asyirk. Yang kedua, ta'atul quwwatu ta'atu beliau mengatakan ta'atul quwwatul ghadabiyah, mudah marah. Orangnya marah-marah masalah makanan marah. Masalah masalah pakaiannya tidak rapi marah, marah. Anak semalam kayak semalam istri yang suka marah-marah, dinasihatin, "Kamu enak gak pernah ngurusin anak saya." Ayo ikhwah, orang yang mudah marah dalam perkara kecil pun marah, akan terbuka baginya semua keburukan. Makanya Rasul mengatakan, La taghdab, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Karena semua penyakit hati muncul dari marah. Yang ketiga, yang marah puncaknya adalah, beliau mengatakan, beliau mengatakan marah puncaknya adalah apa? Pembunuhan, membunuh, menghilangkannya orang lain. Kemudian yang ketiga, kuah syahwatnya, kuah al-kuwa wa quwwah syahwaniyah. Ya, sumber dosa yang ketiga adalah mentaati syahwat. Mengikuti syahwat. Selalu mengikuti syahwat. Melalui mata, melalui telinga, dan puncaknya adalah zina. Jadi itu tiga asal usul maksiat. Jaga diri kita dari tiga ini bergantung kepada selain Allah, ya, mudah marah, dan selalu mengikuti syahwat. Bagaimana caranya kita bisa menghindari? Menghindari segala yang setiap perkara yang haram. Bagaimana caranya kita bisa meninggalkan perkara yang haram? Kata ulama dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita bertauhid tinggalkan syirik. Kalau kita ingin berpegang teguh dengan sunnah, tinggalkan perkara yang baru dalam agama. Kalau kita ingin taat, kalau kita ingin, jadi selain kita bertauhid, tinggalkan lawan dari tauhid. Makanya Allah bilang apa? Pamayak kubur tauhid, yu'min billah. Barang siapa yang kubur bertauhid dan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita kalau kita taat tapi kita juga bermaksiat, sebetulnya kita sedang merusak, kita sedang tidak beristiqomah. Kalau istiqomah adalah selain kita taat, kita juga meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Kemudian yang berikutnya, tinggalkan semua perkara syubhat. Utruk mutasyabihat, semua yang syubhat. Berpindahlah, pilihlah sesuatu yang meyakinkan yang meragukan tinggalkan. Semua yang meragukan. Makanan. Ini ada sertifikat halalnya nggak? Jangan hanya lihat makanan yang enak. Tapi ketika dia tidak jelas halalnya, kehalalannya, tinggalkan. Kenapa saya harus pilih makanan yang ada sertifikat halalnya? Ada label halalnya. Supaya Allah menjaga hati saya. Jangan dikira makanan itu berpengaruh sini loh. Hati-hati ayu alih hotel keram. Jaga diri kita dari syubhat. Karena orang yang menjaga dirinya dari syubhat, Allah akan jaga agamanya dan Allah akan jaga kesucian hatinya. Apa kata Nabi SAW? Paman Toko syubhat Fakoris Tabro ali erdi. Barang siapa yang selalu menjaga dirinya dari segala perkara syubhat, maka Allah akan jaga. Allah akan jaga agamanya, hatinya dan Allah akan jaga kehormatan dirinya. Kemudian berikutnya, jangan berlebihan dalam melakukan perkara yang mubah nonton bola sampai jam 4 pagi. Wah, masya Allah, gol, aduh, sampai jam 4, sampai subuhnya jadi korban. Sekarang saya tanya, bolehkah kita nonton bola? Boleh. Selama kita bisa menjaga ibadah kita, karena itu perkara mubah. boleh kasih olahraga Ustaz? Boleh. Tapi jangan tiap hari olahraga terus. Sesuai dengan kebutuhan. Makan. Bolehkah kita makan? Boleh. Jangan berlebihan. Bolehkah saya duduk dengan teman-teman? Ngobrol? Boleh. Tapi jangan ngobrol terus. Bicara terus, duduk terus, ngobrol. Banyak bicara. Itu akan membuat kita mudah terkena fitnah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ada empat perusak hati. Ada empat perusak hati kata beliau. Yang pertama, fudul kalam. Kebanyakan makan. Terlalu banyak makan sampai setiap dia makan tidak pernah. Tidak pernah kalau makan itu tidak hanya hanya sedikit. Selalu setiap beliau makan sampai tidak bisa napas. Nggak bisa napas karena begitu banyak makan. Jangan berlebihan makan. Bukan karena Rasulullah SAW memberikan memberi, memberikan bimbingan untuk menerapkan pola makan yang sehat. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ada orang makan nasi dua piring, Kok dua piring? Itu sepertiga saya Ustadz kata dia. Saya nggak bisa ngomong. Udah kuat dalilnya udah. Udah kuat sekali. Sepertiganya dua piring gitu loh. Baik, nggak apa-apa sudah. Yang kedua, futul nabor. Tidak bisa menjaga pandangan. Semua dilihat. Ya. Kemudian yang ketiga, fudulul yang ketiga, fudulul kalam. Banyak bicara banyak bicara. Kata ulama ada tiga tanda kebodohan. Ada tiga tanda kebodohan seorang. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita berilmu atau bodoh gampang pak. Para jamaah gampang. Kita ini bodoh atau berilmu ya. Maka ada tiga tandanya. Yang pertama banyak bicara. Jadi kalau kita banyak ngomong, kalau nggak ngomong stres atau meriang gitu, berarti kita bodoh. Karena semakin meningkat ilmu kita, maka kita akan semakin sedikit bicara. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang sedikit bicara. Sahabat Rasulullah adalah orang yang sedikit bicara, tidak banyak bicara. Karena apa? Ilmunya berkah. Kalau kita berilmu, harusnya jangan bicara kecuali yang memang perlu untuk disampaikan. Yang kedua, tanda kebodohan, bangga diri. Bangga dengan kelebihannya. Dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Ketika kita bangga dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, berarti kita bodoh. Berarti ilmu kita tidak berkah. Yang ketiga, kerap melanggar ilmu yang ia ketahui. Sudah tahu haram, masih dilakukan. Sudah tahu tidak boleh, masih dikerjakan. Kan nggak boleh. Kan nggak boleh salaman sama wanita yang bukan mahramnya. Ya tapi kan sekali-kali. Kan nggak boleh. Apa namanya? Eh, kirim-kirim salam ke wanita yang bukan mahramnya. Kan buat dakwah Ustaz. Siapa tahu saya bisa dawai, saya bisa saya bisa selain saya, uh, saya selain saya bina, kemudian saya jadikan bini kata dia. Dibina dan dibini katanya. Kalau bini itu pastinya jadi istri gitu. Kemudian yang berikutnya fudulun naum, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak ti tidur. Itu juga merusak hati yang membuat kita sulit istiqomah, terlalu banyak banyak tidur. Ayo ikhwah. Taib. Lawan dari istiqomah inhirab, penyimpangan. Apa yang membuat kita menyimpang? Apa yang membuat manusia menyimpang? Dua, ifrat dan tafrit. Ifrat tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Tafrit gulu, berlebihan. Berlebihan dalam beramal. Makanya Yahudi sesat, tidak istiqomah kenapa? Karena mereka melakukan apa? Perbuatan apa? Yaitu tafrid atau melakukan perbuatan ifrat di mana mereka meninggalkan amal. Nasrani pun tidak istiqomah karena mereka berlebihan dalam beramal. Dan kita tidak boleh melakukan ifrat dan tafrid. Kita tidak boleh meremehkan perkara yang baik sekecil pun dan kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengatakan itulah batasanku. Batasan-batasan Allah, jangan kamu jangan kamu lampaui. Itulah batasan-batasanku, jangan kamu dekati. Apa maknanya? Misalnya contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah katakan tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu lampaui. Artinya apa? Jangan berlebihan. Kalau orang Jakarta bilang jangan lebay kata dia. Jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak bagus, tidak baik, akan merusak istiqomah. Atau bergeser dari ilmu, dari sesuatu yang merupakan ketentuan Islam. Kita bergeser, kita kita mundur, jangan. Itu berarti meremehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu dekati, jangan kamu bergeser, tetap berada di atas barisan Allah. Misal dalam soal Al-Baqarah Ayat 167 Allah katakan, "Tilka hududullahi fala taqrabuha." Dan itulah barisan-barisan Allah. Jangan kamu hanya mendekati, tapi berada di atas. Berada di atas batasan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah, Kata ulama al-istiqamatu taqtadi al-wuquf 'inda hududillah. Jadi istiqamah itu menuntut kita konsekuensi istiqamah di mana kita harus berada di atas batasan Allah. Jadi kalaupun kita pengen hiburan, pengen sesuatu yang mubah, mubah saja. Tapi jangan maksiat. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ingin melaksanakan kewajiban, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dengan menyisipkan, dengan memasukkan perkara-perkara agama yang wajib atau yang sunnah, tapi dengan kita masukkan dan kita campurkan dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunnya Rasulullah SAW. Ayo ikhwah, perkara yang baru dalam agama, kalau kita masukkan ke dalam ibadah kita, dalam agama kita, maka akan merusak istiqomah kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna khairul hadi hadi Rasulullah. Sebaik bagi petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hindari oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau perkara baru dalam agama, bukan agama. Kenapa kita tidak boleh masukkan perkara yang baru dalam agama ke dalam agama kita? Karena pada akhirnya kita akan mengalami kesulitan istiqomah. Kalau sudah kehilangan istiqomah, maka kita akan kehilangan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taib ayu alihutul kiram rahimani rahimakumullah. Yang yang terakhir mungkin ya, secara umum apa sebab istiqomah? Yang pertama, agar kita istiqomah, tetap dijaga hati kita oleh Allah, tetap baik, tetap soleh, jangan jadi mantan orang soleh. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ayu alikhwah. Jaga keikhlasan kita. Jangan kita remehkan ikhlas kita dalam minum. Itu berpengaruh terhadap hati kita. Ikhlas kita di saat makan, ikhlas kita dari tidur, ikhlas kita dalam memberikan nafkah kepada istri berpengaruh kepada kepada ke, kepada stabilitas hati kita. Ingat ikhlas itu menstabilkan hati. Ingat, ikhlas itu menstabilkan hati. Yang menciptakan dan menghadirkan stabilitas hati ikhlas. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah sehatul ilmi wal yakin yaitu akidah yang sahih. Hindari semua akidah-akidah yang sesat, akidah akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Setiap akidah yang sesat maka akan merusak istiqomah. Jaga akidah akidah kita yang benar. Cari tahu, cari tahu mana akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan tinggalkan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. atau tafsir bidin. Selalu. Jadi kita hadir di majlis seperti ini. Ini adalah cara kita untuk istiqomah. Untuk bisa menjaga hati. Agar Allah tetap jaga kesolehan kita sampai akhir hayat kita. Terus mengisi umur dengan ilmu dan amal. Menuntut ilmu, menuntut ilmu agar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dekat kepada Allah. Yang keempat, doa. Perbanyak doa ya muqallibal qulub. Di sujud kita, di waktu mustajab, di tempat mustajab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Banyak berdoa, Rabbana tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Banyak juga berdoa, berdoa Allahumma inni ala zikrik Allahumma inni ala zikrik wa syukurik wa ibadatik doa-doa yang meminta kekuatan istiqamah dan keteguhan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir pandai memilih teman berteman dengan orang-orang saleh bersahabat dengan orang-orang saleh bahkan para ulama mengatakan berteman dan bersahabat dengan orang saleh adalah sebab terbesar yang menentukan istiqomah seseorang. Sebab terbesar, sebab terkuat yang membuat manusia istiqomah. Nah, kemudian manfaat istiqomah. Di dunia, Allah akan bahagiakan hati. Allah akan bahagiakan tenang. Walaupun hidup kita sederhana, tapi tenang. Rasanya nikmat, rasanya. Kalau kita istiqomah. Allah Jalla wa'ala ja'ala Allah fi qulubihim minas sururi qurratul ain wal farah bil Islam di mana dia akan diberikan kebahagiaan kedamaian hati. Orang istiqomah, orang istiqomah akan Allah berikan kebahagiaan dan ketenangan hati. Di alam barzah, di alam barzah Allah akan bukakan kepadanya pintu ke surga Kata Allah itu tempat kamu di surga nanti. Dan aroma wanginya sampai ke dalam kuburnya. Dan tiap pagi dan petang dibukakan pintu ke surga. Aromanya, anginnya sampai kepada kepada tempat dia berada dalam arza. Kemudian kata Allah, perluas, perluas kuburannya seluas seluas mata memandang dan jadikannya jadikanlah kuburannya seperti jadikanlah kuburan menjadi taman surga. Siapa yang Allah muliakan di alam barzah? Orang istiqomah, orang yang mampu menjaga kebenaran sampai akhir hayat. Di akhirat, Allah akan muliakan. Allah akan berikan nikmat. Allah berfirman, "Innal abrara Dan orang-orang yang baik sampai akhir hayatnya, mereka benar-benar akan berada di atas kenikmatan, berada di atas kenikmatan. Dan yang paling ditekankan, yang paling lebih yang lebih ditekankan untuk lebih istiqomah yang harus ya, yang lebih ditekankan untuk lebih istiqomah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu orang yang berada di atas 40, di umur di atas umur 40 tahun. Siapa yang berada di atas umur 40 tahun tapi masih dekat dengan dunia, masih ya ber masih disibukkan urusan dunia sudah di atas 40 tahun, jangan mimpi kata Ibnu Katsir, Allah wafatkan dia dalam kandung khusnul khatimah. Kalau sudah di atas 40 tahun, dia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka 40 tahun Allah sebutkan. Falam walamma balagha usyuddahu wa arba'ina sana. Ketika dia sudah mencapai kedewasaan dan sudah menjadi 40 tahun. Bukan angka yang kosong, bukan sekedar omong kosong, ada maksud di sana. Lihat, dengarkan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa arba'ina sana. Kata Ibnu Katsir, eh tanah aku huwa kamal fahmu. Orang yang sudah berumur 40 tahun, dia akan dia akan dewasa, sempurna akalnya, sempurna pemahamannya, sempurna kelembutannya. Innahu la imat. Biasanya orang yang sudah 40 tahun, 40 tahun ke atas, dia akan lebih berhati-hati. Akan lebih berhati-hati dalam beramal, lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih berhati-hati dalam bertindak. Tapi kalau ternyata 40 tahun umurnya tidak membuatnya lebih berhati-hati, tidak membuatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari dari husnul khatimah. Allah akan jauhkan dari husnul khatimah. Berkata, disebutkan dalam riwayat, sakor riwayat, beliau menyebutkan riwayat. Riwayat dari Qasim bin Abdurrahman. Qada qultu li Masruq, dia berkata, Al-Qasim bin Abdurrahman dia berkata kepada Masruq, "Mata yukhadur rajul dhunubi Kapan orang sulit untuk untuk ya, kapan orang sulit untuk meninggalkan dosanya? sehingga akhirnya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Idza balagha arba'in fakhud hadrak, fakhud hadarak. Kalau kamu sudah berumur 40 tahun ke atas, tolong lebih waspada. Kalau dulu kita ya meremehkan dosa, tolong angkat besar dosa. Kalau kita banyak kesibukan dengan urusan dunia, tolong kurangi. Lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu harus lebih waspada, akan harus lebih waspada dengan ya lebih waspada dari semua dosa karena dosamu dosamu yang kamu lakukan di atas 40 tahun itu akan membuatmu sangat dekat dari suul khatimah Diulangi kata kata Ibnu Katsir, jadi dari apa yang dikatakan oleh Masruq, jadi orang yang sudah 40 tahun tapi kurang bertobat pada Allah, kurang beramal soleh, kurang mengisi umurnya dengan ilmu dan amal, masih bekerja, sibuk dengan dunia, masih bisa ngitung duit, masih bisa masih selalu berambisi terhadap dunia, maka Allah akan semakin jauh, semakin semakin Allah akan menjauhkan diri dari dari khusnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada apa yang Allah cintai, dan kepada apa yang Allah ridai dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang saleh. Diri kita pun menjadi orang menjadi orang-orang yang saleh sambil hayat kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan istiqamah sampai akhir hayat kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bertambah umur kita dan semakin baik amalan kita. Dan kita mohon kepada Allah dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang bertambah umur, bertambah tua umur kita namun semakin buruk amalannya. Ya Allah, anugerahkan kita, anugerahkan kami husnul khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari suul khatimah.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 Apa sudah ke sana Ya, silahkan. Bismillah. Uh, begini Ustaz, Uh, tadi yang pertama, hmm. Eh, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi Ustaz bilang ibadah sunnah yang paling afdol di zaman berfitnah adalah untuk ilmu. Uh, untuk ilmu itu hukumnya sunnah atau wajib Ustaz? Apa tuh? Hukum untuk ilmu. Untuk ilmu. Nah. Ya, kan tadi pertama Ustaz bilang uh, ibadah sunnah yang paling afdol. Nah. Itu pertama. Terus yang kedua, ini Ustaz, uh, anda dapati ada orang yang dia rajin untuk ilmu, tapi uh, kebetulan pas jadwal untuk ilmu itu ada tetangganya meninggal saat Akhirnya dia memilih tidak uh, ke tempat tetangganya dia pergi menuntut ilmu, tapi di situ dia jadi bahan omongan Ustaz hmm. di tetangganya. Itu gimana Ustaz? Bijaklah sikap seperti itu. Jazakallahu khairan. Nah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi ada tadi pernyataan bahwa ibadah sunnah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Tadi bilang wajib, sekarang sunnah. Baik, kita jawab. Al-Imam rahimahullah taala beliau mengatakan, "Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, yaitu yang wajib adalah ma la yas'u muslima jahlu, yaitu ilmu yang tidak boleh tidak ia ketahui. Jadi yang wajib adalah yang wajib ilmu yang wajib dituntut, ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang tidak boleh kita tidak ketahuinya. Ilmu yang kita tidak boleh kita bodoh terhadap ilmu tersebut. Apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang agama, tauhid, syirik. Ini penting, kita harus tahu, kita kaji kitab tauhid. Kita kaji akidah, itu wajib ilmu tentang sunnah supaya kita beribadah kepada Allah dengan dengan ibadah yang benar wajib ilmu tentang Rasul saw Alaihi mana petunjuk Rasul dan mana yang bukan petunjuk Rasul itu yang wajib selebihnya sunnah selebihnya sunnah karena ada ada ilmu-ilmu yang mungkin dia tidak wajib tapi sunnah dianjurkan seperti misalnya tentang sunnah. Tentang sunnah. Ya. Banyak perkara-perkara sunnah. Tapi dengan kita menjalankan mempelajari sunnah, kita bisa tahu. Contoh misalnya, kemarin di Johor saya ditanya, Ustadz, saudara saya, petinggi Petronas itu dia setiap setiap minum, ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah, sekarang membaca bismillah hukumnya apa? Wajib. Tapi berulang-ulang. Dia tidak tahu. Saya bilang, "Ibu, membaca bismillah sebelum minum hukumnya wajib. Tapi setelah itu tidak perlu diulang-ulang baca bismillah. Justru yang sesuai dengan sunnah dan hukumnya sunnah adalah bismillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Itu yang sunnah. Kita tahu dari mana setiap kita minum seteguk air baca, baca, membaca atau bertahmid kepada Allah. Setelah kita ngaji. Lalu kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Bisa kita ajarkan. Ya, Seberi contoh misalnya, contoh yang lain. ceritanya tentang, Ustaz, kalau saya bersin di sholat, hasin. Saya baca Alhamdulillah tuh, tidak perlu. Tidak perlu karena kita sedang berdikir Oh, saya pikir tetap Alhamdulillah. Dari mana kita bisa tahu bahwa di saat kita bersih, di saat kita sholat, kita tidak perlu mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita sedang sholat. Sedang berdikir kepada Allah. Dikir jangan ditambah dengan dikir. Jangan dibenturkan dengan dikir yang lain. Dari mana kita bisa mengamalkan itu? Setelah kita belajar. Jadi yang wajib kita tuntut, yang wajib kita cari adalah ilmu yang membuat kita mengenal Allah, mengenal agama Allah dan Rasulnya. Selebihnya, yang kita dapatkan di majelis ilmu itu hukumnya sunnah. Makanya Muhammad ketika tertanya ibadah apa, ibadah sunnah apa yang paling afdal? Yang paling afdal apa namanya? Di zaman fitnah kata beliau ibadah menutup ilmu. Contoh lain misalnya ya. Contoh lain tentang uh, uh, apa namanya? duha. Saat kau duha dirutinkan gimana Ustaz? Saya pikir sunnah eh, duha itu rawatib. Saya pikir doa itu rawatib, jangan ditinggalkan tiap hari kita duha. Salah. Duha jangan dirutinkan. Duha jangan dirutinkan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, duha dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena sebab. Rasulullah SAW tidaklah mengerjakan salat duha melainkan karena sebab. Tapi setiap saya duha, saya selalu pas syuruk, saya salat duha. Saya pikir itu waktu yang afdol. Bukan. Waktu duha yang afdol adalah menjelang duhur. Oh menjelang duhur. Dari mana tahu waktu duha yang paling afdol adalah menjelang duhur? Dari hadis Rasulullah SAW. Belajar. Itu yang merupakan afdol. Kita kita bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Kalau kita menyibukkan diri dengan ilmu. Baik. Lalu nah, pertanyaan kedua. Bagaimana kita menuntut ilmu, mengaji, menghadiri kajian ilmiah atau bertakziah? Bertakziah. Kata Syu'thaymi rahimahullah. Takziah itu artinya menghibur hati orang yang sedih karena tertimpa musibah. Kalau dia tidak sedih, berarti bukan takziah. Ya, takziah itu artinya menghibur hati saudara kita, ya, apakah sesama manusia atau sama muslim yang sedang terkena musibah, itu takziah namanya. Tapi kalau dia tidak sedih, bukan takziah dan kita tidak perlu bertakziah. Misalnya, ada seorang ya, seorang kakek meninggal dan dia seorang kakek yang kaya raya. Anaknya senang karena selama ini mereka menunggu kematian. Menunggu kematian ayahnya kan selama ini sakit nggak mati-mati. Maka anaknya, Alhamdulillah, terima kasih, Alhamdulillah. Ketawa terus dia. Karena sebentar lagi akan mendapatkan waris. Maka kita tidak perlu bertaziah ke mereka. Karena mereka tidak sedih. Karena mereka tidak sedih. Jadi takziah itu dilakukan untuk menghibur hati saudara kita yang sedih karena terkena terkena musibah atau tertimpa tertimpa musibah. Apa yang saya harus utamakan? Apa yang harus saya pilih? Bertakziah atau menuntut ilmu? Naam. Menuntut ilmu wajib, tapi tidak setiap saat. Ya, adapun takziah atau ada orang yang meninggal, kan tidak setiap saat orang meninggal. Apalagi dia merupakan hak seorang muslim. Sedangkan menuntut ilmu, dia bukan kewajiban yang sifatnya per, per sifatnya adalah per perkara. Tapi kalau kalau bertazia atau bertazia kepada saudara kita muslim yang meninggal dunia, itu hak. Karena Rasulullah mengatakan hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim atas muslim ini ada enam. Di antaranya ada wa idza mata fatba. Kalau dia meninggal, maka bertazialah kamu kepadanya. Jadi yang kita utamakan mana? bertazia, Karena dia wajib wajib yang sifatnya perkara tertentu, pada perkara tertentu ditujukan hak seorang muslim. Sedangkan untuk ilmu, dia tidak wajib sifatnya detail tapi sifatnya global. Makanya ya kita pilih bertakziah. Tidak usah ngaji. Ya, tidak perlu menghadiri kajian ilmiah. Kita hadiri kajian ilmiah yang berikutnya. Apalagi tadi disampaikan kalau kita di saat kita tidak menghadiri atau tidak bertaziah akan menjadi perbincangan apa akan menjadi pembicaraan akan diomongin dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan ilmu dan harus pandai selalu menghindari fitnah apalagi yang dapat mempengaruhi citra dan nama baik dakwah kita Allah taala alam. Nah. Nam jazakallahu khair dan mohon maaf karena keterbatasan waktu ada eh, kesimpulan Ustaz? Kesimpulan dari kajian kita? Kenapa? Oh, pemberian kesimpulan pada kajian kita hari ini silakan. Baik. Eh, kita tarik kesimpulan dari kajian kita pada hari ini bahwa kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya hanya melalui kebenaran dan konsistensi terhadap kebenaran. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita bukan kebahagiaan materi, tapi kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati adalah kebahagiaan yang serupa dengan kebahagiaan surga. Kebahagiaan hati adalah kebahagiaan dunia, adalah surga dunia yang sama dengan surga akhirat. Yang sama dengan surga akhirat. Jadi jangan pernah kita menganggap agama itu beban. Jadikan agama adalah sesuatu yang sesuai dengan hajat, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayu ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah jaga keikhlasan kita. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan wajib, dalam mengerjakan yang sunnah, dalam menikahkan yang syubhat, semuanya. Hidup sesuai dengan hidup Rasulullah. Beragama sesuai dengan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dengan kita mentaati Allah, dengan selalu mem memanfaatkan umur kita untuk selalu ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah akan merahmati kita. Allah akan merahmati kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, Allah akan jaga hati kita. Kalau Allah sudah menjaga hati kita, maka Allah akan menjamin menjamin keselamatan kebahagiaan kebahagiaan hidup kita. Kalau Allah sudah menjamin berarti Allah sudah meridhoi dan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan berikan yang terbaik. Maka Allah akan berikan yang terbaik bagi kita ataupun yang kita minta. Dengan dengan catatan jaga selalu di dalam hidup ini ikhlas, dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.